Setelahnya yaitu ditunjukinya kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hidup di bawah sunnah adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba di mana ia bisa menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam dijadikan sebagai suri tauladan bagi oleh Allah bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk siapa? Untuk mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam tidak ada jalan yang bisa menyampaikan seseorang hamba kepada Rabbul Alamin kecuali jalan yang dilalui oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam siapapun dia bagaimanapun tarekorikoh atau tata caranya kewajiban kita adalah mengikuti apa yang dititahkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam sesungguhnya diantara perkara ya akal Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ahli bait Rasulullah. Ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda alaikum bi'itrati hendaklah kalian berpegang kepada ahli baitku mereka ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu siapakah ahlul bait? Dan bagaimanakah kita menghormati ahlul bait? Sesungguhnya akal Islam, ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang haram untuk menerima sedekah dari Banu Abdul Muttalib yang merupakan keturunan Banu Hashim Umat al-Islam adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya istri Rasulullah masuk ke dalam ahlul bait dikarenakan dalam Al-Qur'an kata-kata ahli atau ahlu mempunyai makna seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an untuk mempunyai makna istri ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam Nah, Allah berfirman, "Izra'a naran." Ingatlah ketika Nabi Musa melihat api. Faqala li, li ahlihi lalu ia berkata kepada ahlinya, ahli di sini dengan kesepakatan mufassirin yaitu istrinya karena yang bersama dengan Nabi Musa hanyalah istri Rasul istri Nabi Musa alaihi salatu wassalam demikian pula Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim Ketika ketika kedatangan tamu malaikat, Allah berfirman faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim pun masuklah ke ke ahlinya, yaitu istrinya. Demikian dalam Al-Quran Penyebutan kata-kata ahli atau ahlul Seringkali disebutkan untuk istri Demikian pula akal Islam Yang menunjukkan bahwasannya istri Rasulullah Masuk ke dalam ahlul bait adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya bahwasannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kamar Aisyah radhiyallahu anha lalu Rasulullah bersabda Assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah keselamatan kepada kalian wahai ahlul bait wa rahmatullah kemudian Aisyah menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah Kemudian Rasulullah pergi ke ke, ke kamar istri-istrinya yang lain. Seraya berkata Assalamualaikum ahlul bait. Wassalamualaikum wahai ahlul bait. Warahmatullah. Dan semuanya menjawab dengan berkata Waalaikumsalam. Warahmatullah. Itu menunjukkan akal Islam. Bahwasannya istri-istri Rasulullah masuk ke dalam ahlul bait. masuk di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Beliau bersabda ketika ditanya wahai Rasulullah, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Maka Rasulullah bersabda, Aisyah radhiyallahu anha Aisyah. Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah dari laki-laki hai Rasulullah abuha ayahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan ahlus sunnah bahwasannya istri-istri Rasulullah masuk ke dalam ahlul bait tidak seperti orang-orang Syiah yang mengaku-ngaku mencintai ahlul bait atau mereka yang di Indonesia menamai dirinya dengan jamaah ahlul bait katanya akan tetapi mereka mengkafirkan Aisyah mereka menjelek-jelekan dan memaki-maki Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha semoga Allah melaknat siapa saja yang melaknat Aisyah radhiyallahu anha Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyakum Oleh karena itu, klaim orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa dirinya mencintai Ahlul Bait adalah dusta semata. Justru mereka mereka menutupi diri, mereka bersembunyi di bawah tameng bahwasannya mereka cinta Ahlul Bait. Lalu membawakan hadis-hadis tentang wajibnya mencintai Ahlul Bait lalu mengatakan bahwa kami mencintai Ahlul Bait. Wallahi haula'i kadzabu. Mereka dusta. Justru mereka telah mengkafirkan banyak para sahabat yang termasuk Ahlul Bait Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa ummahatul mukminin yang lainnya. Padahal Rasulullah sudah menyatakan keutamaan Aisyah dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah bersabda, fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadlil kafadli sarid على على ala keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lainnya seperti makanan sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya umat al-Islam adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya paman-paman Rasulullah yang merupakan dari keluarga Banu Abdul Muttalib masuk ke dalam ahlul bait sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasannya Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib bersama Al-Abbas Al-Fadl bin Abbas datang kepada Rasulullah kemudian mereka berkata wahai Rasulullah jadikan kami pemimpin yaitu orang-orang yang mengambil sedekah agar kami bisa mengambil dari sedekah itu wahai Rasulullah dan kami bisa menikah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la nahla tahlaya la tahillu lana sadaqah." Sesungguhnya kita tidak dihalalkan untuk sedekah. Rasulullah mengatakan kita, padahal ia anak paman Rasulullah. Ini menunjukkan bahkan satu riwayat mengatakan, inna ahlul bait sesungguhnya kami ahlul bait tidak halal mengambil sedekah. Ini menunjukkan ya wahai ikhwatal Islam Bahwasanya paman-paman Rasulullah dan anak-anak paman Rasulullah termasuk ahlul bait. Bahkan para ahli bahasa Arab mengatakan bahwasanya menantu-menantu dan mertua Rasulullah termasuk ahlul bait. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Keyakinan ahlu sunnati wal jamaah adalah mencintai ahlul bait. Mereka adalah orang yang harus kita jaga kehormatannya. Mereka yang senantiasa kita sanjung dan puji mereka akan tetapi di antara mereka yang keturunannya kemudian di belakangan ah, di belakangan hari mereka kemudian menyimpang dari sunnah Rasulullah maka kewajiban kita hanya menyintai dia sebagai seorang ahlul bait Adapun penyimpangan dia wajib kita ingkari, wajib kita luruskan dan bahkan apabila pemikiran sesatnya menyebar kepada manusia, wajib kita bantah agar manusia mengetahui akan kesesatan-kesesatannya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Di zaman ini ya akhul Islam bahkan di zaman lalu mencintai ahlul bait dijadikan tameng tameng oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam dan kaum muslimin. Lihatlah Abdullah bin Sabah ketika melancarkan sebuah konspirasi yang besar untuk menghancurkan Khalifah Uthman bin Affan. Di antara caranya akal Islam yaitu membuat surat palsu yang menyatakan bahwa para ummahatul mukminin dizalimi oleh Uthman bin Affan. Ketika seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Ubaidullah bin Abil Qaddah menyatakan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai ahlu bait Rasulullah. Bahkan Ubaidullah bin Abil Qaddah mengaku-ngaku ia termasuk keturunan Rasulullah sehingga banyak orang yang mempercayainya, sehingga banyak orang yang mengikutinya, sehingga kemudian dia pun berhasil membentuk sebuah daulah. Dia membunuhi para haji yang datang. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir berkata bahwasanya pada waktu itu tidak ada orang-orang yang berani haji. Setiap orang yang haji dibunuhinya sampai sumur zam-zam merah dengan darah. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam azani Allah klaim mencintai ahlul bait pun dijadikan tameng oleh orang-orang syiah bahkan mereka di Indonesia menamai dengan istilah jamaah ahlul bait atau yang lainnya untuk mengkelabui mengkelabui kaum muslimin mereka mencaci maki para sahabat Rasulullah. Mereka pun mengkafirkan Aisyah dan sebagian ummahatul mukminin. Ya subhanallah, akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita adalah al-hadar, al-hadar. Berhati-hati dan berwaspada. Begitu cantiknya permainan mereka untuk mengelabui kaum muslimin dengan syiar cinta ahlul bait. Namun mereka sebetulnya orang-orang yang membenci ahlul bait. Mereka mengkafirkan Aisyah dan yang lainnya. Justru ahlu sunnah lah ya akhi yang paling mencintai ahlul bait. Mereka yang senantiasa mengharumkan nama mereka أخ الإسلام أعزني الله وإياكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخل إسلام Memang orang-orang syiah itu bermacam-macam Telah ber, ber, ber, berpecah mereka menjadi 12 golongan lebih Di antara yang paling buruk Bahkan syiah yang paling buruk kata para ulama adalah Syiah Isna Asyariah Al-Imamiyah Mereka mengkafirkan hampir seluruh para sahabat Bahkan mereka mempunyai doa khusus melaknat Abu Bakar dan Umar yang dinamai dengan doa laknat atas sonami Quraisy. Katanya keduanya adalah dua berhala Quraisy. Mereka pun mencaci maki Aisyah demikian pula yang lainnya. Maka mereka seburuk-buruknya firqah Syiah bahkan hampir seluruh ulama mengkafirkan mereka di antaranya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Di antara mereka pun di dikala di antara kelompok Syiah tidak demikian. Ada yang mencintai para sahabat akan tetapi mereka lebih mengunggulkan Ali dan mencaci maki Muawiyah dan para lawan dan, dan para lawan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun di atas kesesatan. Inilah Syiah yang dikenal di zaman Imam Ahmad dahulu. Di mana di zaman dahulu dibedakan antara Rafidah dengan Syiah. Rafidah itu lebih banyak condong kepada makna orang-orang yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat. Sedangkan Syiah itu hanyalah orang yang mengunggulkan Ali di atas seluruh sahabat dan mencaci maki Muawiyah dan orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu kita dengar sebagian perawi hadis dinyatakan oleh para ulama Syi'i seperti Imam Al-Imam Abdul Razak bin Hammam Demikian pula Aban bin Taglib dan banyak ulama-ulama lain dari, dari dari para ulama muhaddisin. Karena mereka lebih mengunggulkan Ali dan mencaci maki Muawiyah dan perkara itu tidak diredhoi oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah karena ahlus sunnah menyatakan bahwa kita tidak boleh mencaci maki siapapun dari para sahabat Rasulullah bahkan Rasul kita yang mulia bersabda la tasubbu ashabi fa نفسي nafsi Jangan kalian caci maki para sahabatku kata Rasulullah demi jiwaku yang ada, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalaulah kalian berinfak dengan sebesar gunung emas, itu tidak akan sampai kepada infak mereka satu mud, tidak pula setengahnya. akal Islam, Adapun perselisihan di antara Ali dan Muawiyah itu adalah karena perbedaan ijtihad mereka. Maka kita mohonkan ampunan untuk mereka berdua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dalam hal hasyar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansor berkata, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Itulah keyakinan kita ahlu sunnati wal jamaah akal Islam. A'azzani Allah wa iyakum. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.